hadiran hadirin hadirat yang berbahagia Marilah untuk mempersingkat waktu kita membaca Aqidah Mujmalah yang telah disusun oleh Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي في كتابه قرة العين في أحاديث سيد الكونين إلى أن قال الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة حسناء fa'ajabathu falyati ahlahu fa innal bud'a wahid wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha Hadirin hadirat sampailah kita kepada hadis yang ke 13 Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya annahu qala bahwasanya dia telah mengutarakan qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya kurang lebih apabila seorang di antara kalian melihat perempuan yang cantik jelita fa'ajabathu maka perempuan tadi membuat ente terkagum-kagum dengan kecantikannya fal-yati ahlahu maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuk dari Nabi fal-yati ahlahu maka hendaknya dia setubuhi istrinya. Melihat langsung buru-buru pulang. ya. Artinya apa? Bukan kita mendatangi istri kita, setubuh istri kita, kita bayangin itu perempuan, bukan begitu. Bukan artinya kita membayangkan waktu kita datangkan istri kita, kita bayangin itu perempuan yang cantik. Bukan begitu maksudnya, ya. Karena awal daripada pandangan itu al muafagah Kita lihat ada muafagah tuh. Kecocokan di dalam hati. Kemudian setelah muafaqah apa? Biasanya sumal mail. Kecenderungan hati. Setelah itu sumal mahabbah. Setelah hatinya gandrung, cenderung cinta deh. Setelah cinta datang hawa. Ini bahasa Indonesia suka dijadi satu ya, hawa nafsu. Padahal itu dari dua kata, hawa dan nab nafsu. Biasanya kalau nafsu itu dari lambung bagian kanan. Dia selalu mengajak kepada kedurhakaan. Nafsu nih, kedurjanaan dari bagian kanan. Dan hawa itu biasanya Eh, menginginkan keledatan makan, keledatan minum, keledatan tidak mau kurang tidur. Tidurnya enggak mau kurang. <laughs> Jadi hawa naf, kalau nafsu mengajak kepada kedurhakaan, perbuatan dosa, kedurjanaan. Kalau hawa mengajak kepada keledatan-keledatan syahwat, syahwat makan, pengennya makan-makan yang ledat-ledat dia di luar makan lezat-lezat, istrinya di rumah makan tahu tempe terus. Jangan curang ya. Ya. Seminggu sekali atau jangan kurang 40 hari sekali kasih makan istri kita yang lezat-lezat, kambing, ya, sate, kebab-kebab. <laughs> Kemudian setelah hawa walah itu namanya ya. Eh, ini tu muafagah pertama itu biasanya litaba karakter ya tabiat kemudian al-mail kecenderungan itu untuk nafsu dan al-walah itu di dalam hati lil galab kalau mahabbah biasanya lil fuad uh, jantung hati ya wal walah itu, uh, eh, wal hawa itu Eh, mengalahkan cinta. Jadi terlalu ya, ghalabatul hub. walwalah itu ziyadatul hawa. Jadi pelajaran instruksi dari Nabi kalau kita ada kelihat perempuan jangan diliatin kelihatan kalau kelihatan kemudian kita alihkan pandangan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fal ya'ti ahlahu maka hendaknya dia datangkan istrinya setubuhi istrinya maknanya bukan kita bayangin tuh perempuan yang cantik tadi ya apalagi taruh taruh fotonya di depan muka kita, istri kita <laughs> taruh posternya jangan Kata Imam Malik sebagian pendapat Ba'dul ya hukumnya haram tuh. Kalau kita datangin istri kita, kita ngebayangin perempuan orang lain hukumnya haram menurut Ba'dul ya. Ibaratnya begini katanya. Kalau inti tuang air dari dari dari kendi ya. Kemudian inti surahkan itu adalah Khamar inti minum wah seakan-akan inti minum khamar play begini begitu itu hukumnya haram walaupun fisiknya air pu putih kalau inti surah kan itu adalah khamar hukumnya haram nah, katanya dikias ke situ kalau kita datangin istri kita jangan kita bayangin perempuan orang lain dampaknya ada tuh dampaknya nanti ke anak katanya anaknya suka jadi banji. Ya, orang-orang ahli hikmah katakan suka jadi banji anaknya. Allah yahfad. Kenapa? Fa innal bud'a wahid. Maka sesungguhnya faraj itu satu. Wa ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Dan apa yang ada sama istri kita juga ada sama orang ta tadi plek nggak ada yang berubah ya dan juga jangan kita beranjak sebelum istri kita orgasme ya jangan awas hati-hati jangan kita beranjak kita mau menang sendiri sedangkan istri kita itu belum terpuaskan ya e, di dalam hal ini ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Ada yang sampai sehari berapa kali? <laughs> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kekuatan 40 orang laki-laki. Kekuatan Nabi Muhammad 40 orang laki-laki. Nah, nanti umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam sorga Allah berikan kekuatan 40 orang laki-laki ya adapun Nabi Muhammad Allah berikan kekuatan 40 laki-laki dari orang sorga 40 kali 40 berapa jadi 1600 kekuatan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam luar biasa dan ada satu spesies spesies kumbang spesies kumbang ini itu kalau sama betinanya sehari bisa 100 kali spesies ada spesies kumbang namanya bahasa Arabnya khanfasa khanfasa itu satu spesies kumbang kecil sama betinanya bisa sehari 100 kali kuatan mana kita mandi 100 kali sama betinanya itu luar biasa ya kalau kita ya, ya, ya. Udah, kita yang standar-standar aja. Kalau udah tua jangan pakai makan minum pel-pel apa tuh yang akhirnya jantungnya nggak kuat <laughs> ya jahe jahe papak papak ya sama gula batu dikit jangan banyak-banyak nah, itulah satu pelajaran yang berharga dari Nabi Muhammad SAW apabila kita datangkan seorang apabila kita melihat seorang wanita yang cantik jangan dilihatin ya kelihatan kelihatan orang kutubpan yang cantik nah, kita ber, ah, itu syahwat kita menggebu-gebu itu bahaya itu ya udah buru-buru pulang deh buru-buru pulang datangin istrinya karena dengan itu hancurlah sahwatnya dan menumpulkan ketajamannya uh, kemudian hadisnya yang berikut oh masih ini juga nih masalah, masalah ini al hadisur rabi ashar an Zaid bin Argam annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza da'ar rajulu imra'atahu Iza da'ar rajulu imra'atahu ila firajihi Fa'abat fa'bata ghadban Alayha la Alayha Fa'bata ghadban alayha La'anat hal malaikatu hatta tusbih Hadis yang ke-14 dari Zaid bin Argam bahwasanya dia telah mengutarakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kau diam saja Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi apabila mengajak seorang laki-laki akan istrinya ila firashihi ya mengajak ila firashihi ke pangking <laughs> ke pangkingnya ya ke kasurnya fa'abat maka perempuan tadi enggan menuruti keinginan suaminya. Fabata ghadban 'alaiha maka bermalam itu perempuan hal keadaannya jengkel kepada istrinya. Marah kepada istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Para malaikat mengutuk itu perempuan sampai kembali. Hmm. Sampai-sampai ada disebutkan di dalam sebuah hadis yang maknanya kalau seandainya seorang laki-laki eh, seorang itu boleh sujud kepada seseorang seandainya aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya dari sangat besar hak hak suami yang wajib dikerjakan dilaksanakan kepada sang istrinya ya Oh ada pertanyaan ada SMS Bagaimana kalau Pak Ustadz bagaimana kalau suami saya nikah lagi Jawabnya gimana tuh Ah, jawabnya begini aja, Ibu kalau ibu lagi ada ada yang lagi nyapu, lagi bersih-bersih, kemudian ada yang bantuin ibu. Bantuin ngepelnya, bantuin bersih-bersihnya, cuci dan teriskanya. Ibu kira nggak? Kira? Itu jawabannya. <laughs> girang, itu jawabannya. <laughs> Seharusnya girang ya dibantuin punya anak nggak pernah ngelahirin kan anak kita juga ya punya anak nggak pernah hamil <laughs> wahakada itulah dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga bermanfaat hidangan futur rahani kita pada pagi hari ini dari saya cukup sekian wabillahi taufik wal hidayah warida wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh